Nah, sehingga huruf-huruf istisna, huruf-huruf yang dipakai untuk enam kalimat kal untuk menggunakan uslub pengecualian. Ada delapan. Wahia illa yang pertama huruf illa wa ghair yang selanjutnya ghair siwa suwa illa wa ghairun wa siwan wa suwan wa sawaun wa khala wa ada wa hasya هذه adawat التي ذكرها pensyarah mengatakan al-adawat yang disebutkan oleh Ibnu Ajurum al-adawat itu alat-alat yang dipakai untuk istisna mengecualikan al-adawat yang disebutkan oleh Ibnu Ajurum minha harf di antaranya ada yang berbentuk huruf wa illa yaitu illa wa minha asma di antara adawatul istisna ada yang berbentuk isim. Wahia yaitu ghairun wasiwan wasuan wasawaun. Ada empat yang berbentuk isim. Ghair, siwa, suwa, dan sawa. Wa minha ma yusta'malu taratan fi'la wa taratan harfa. Dan di antara adawatul istisna ada yang dipakai terkadang berbentuk fi'il dan terkadang berbentuk huruf. Wahuwa yaitu khala, wa ada, wa hasya ada tiga khala, ada dan hasya. Terkadang dihukumi fi'il dan terkadang dihukumi huruf, huruf jer. Naam. Wa itlaquhu 'ala al-jami'i hurufan majaz. Dan penyebutan beliau terhadap semua adawatul istisna dengan sebutan huruf ini majaz kata beliau bukan secara hakiki. Nah, yang yang sebagai huruf hanyalah illa saja. Nah, adapun selain illa itu bisa jadi isim, bisa jadi fi'il. Qala al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala fal mustathna bi illa yunsabu idza kana al-kalamu mujaban tamman. Maka mustathna isim yang dikecualikan dengan illa itu dinasab apabila kalam sebelumnya itu mujab tam. Mujab tam. Mujab itu tidak didahului oleh huruf nafi. Tam itu disebutkan mustasna min hunya. Nahu contohnya qamal qaumu illa zaidan. Di sini zaidan mustasna bi illa. Isim yang dikecualikan dengan illa. Dia dihukumi nasab. Dinasab. Nah, dikarenakan kalam sebelumnya itu mujab kita lihat qamal qaumu kalam sebelum illa tidak didahului oleh huruf nafi dan tam artinya disebutkan mustasna minhunya mustasna minhunya itu al qaum lafat al qaumu nah mustasna minhu itu isim yang nam dimana mana Zaid dikecualikan dari isim tersebut. nam sebagaimana dalam contoh ini qamal qaumu illa Zaidan. Suatu kaum itu berdiri kecuali Zaid. Sehingga Zaid dikecualikan dari kaum yang berdiri. Sehingga al-qaum disebut mustafna minhu. Zaid disebut mustafna. Wa kharajan nasu illa Amra. Dan manusia keluar kecuali Amr. Amra di sini dinasab. Dia mustafna bi illa. Nah, dinasab dikarenakan kalam sebelumnya itu mujab tam. Mujab tidak didahului oleh nafi tam disebutkan mustasna minhunya. Mustasna minhunya adalah lafat an-nasu. Sehingga amr dikecualikan dari manusia yang keluar. Qala asy-syarih berkata pensyarah innama bada'a bi illa. Ibnu Ajurrum memulai menyebutkan illa li'annaha aslu adawatil istisna. Dikarenakan illa itu asal ya asal alat-alat pengecualian Idh kullul adawati siwaha tuqaddaru biha. Dikarenakan semua adawatul istitsna, alat-alat pengecualian selain illa itu ditakdirkan dengan illa. Nah, wal mustatsna biha mansubun dan isim yang dikecualikan dengan illa itu dinasab. Wa nasibuhu illa ala qaulin. Dan yang menasobkannya yang menasobkan mustasna dengan illa adalah illa huruf illa menurut salah satu pendapat. Qala wal kalamul mujab huwa ghairul manfi. Adapun kalam yang mujab adalah kalam yang tidak dinafi, tidak dinafikan, artinya tidak didahului oleh huruf nafi. Dia naam bermakna positif bukan negatif. Waqat ata bimisalain dan Ibnu Ajurrum membawakan dua contoh. Al-awwal contoh yang pertama qamal qaumu illa Zaidan. Suatu kaum berdiri kecuali Zaid. Fa Zaidan mustasna minal qaum. Maka lafaz Zaidan ini dikecualikan dari kaum. Wa huwa mansubun bi illa dan dia dinasab dengan huruf illa. Wal misal wal misal tsani, contoh yang kedua, wa kharajan nasu illa Amra. Dan manusia mereka keluar kecuali Amr Fa'amran aydan mustasna minan nas. Maka Amr juga dikecualikan dari manusia yang keluar. Wahuwa mansubun bi alal istithna. Dan dia dinasab dengan huruf illa. Nah, sebagai enam pengecualian. Qala qawluhu. Kemudian ucapan Ibnu Najrum wa in kana al-kalamu manfiyan tamman jaza fihi al-badal wan nasbu 'ala al-istithna'. Dan jika kalam sebelum illah itu manfiyan, manfi artinya didahului oleh huruf nafi, taman, tam disebutkan mustasna minhunya, maka diperbolehkan pada mustasnanya, mustasna Illah dua bacaan. Yang pertama al-badalu, dia naam dihukumi badal, badal dari mustasna minhu, wan nasbu, dan di diperbolehkan dinasab sebagai mustasna bi illah. Qala syarih berkata pensyarah hadza qismun ghairul mujab wa huwa al-manfi. Ini macam mustasna bi illah yang terletak setelah kalam ghair mujab yaitu kalam manfi yang didahului oleh huruf nafi. Wal muradu bihi ma taqaddama fihi nafyun. Al manfi artinya sesuatu yang didahului oleh huruf nafi wal muradu bitam ay ya'khudha al-'amilu alladhi ba'da an Yang dimaukan dengan kalam yang tam, yang sempurna, ya tam artinya sempurna, artinya amil yang terletak setelah nafi itu sudah mengambil makmulnya Amil yang terletak setelah nafi itu sudah mengambil makmulnya Kalau fi'il sudah mengambil fa'ilnya. Ya seperti yang disebutkan tadi, qamal qaumu illa Zaidan. Itu tam. Ya qama sudah mengambil fa'ilnya yaitu al-qaumu. Kemudian didatangkan huruf istisna illa dan mustasnanya yaitu Zaidan. Waqat massala dzalik dan beliau Ibnu Ajurrum telah menyebutkan contohnya, contoh hal tersebut biqaulihi dengan ucapannya nahwu qa ma qama ahadun illa zaidun ma qama ahadun illa zaidun tidaklah ada seorang pun yang berdiri kecuali zaid ya di sini kalam se sebelum mustas bi illa ya se kalam sebelum illa itu tam sempurna jadi ya dikarenakan amil yaitu qama yang terletak setelah manafi itu sudah mengambil ma'mulnya. Ma'mulnya yaitu fa'il. Fi'ilnya sudah mengambil fa'ilnya, sudah ada sudah disebutkan fa'ilnya, yaitu ahadun fa'ilnya. Sehingga disebut kalam yang tam yang sempurna. Jadi disebutkan dalam taklik di bawah ya yang ditaklik oleh Naam tim dari Ma'had Al-Haramul Makki At-tamu fi hadzal bab huwa ma dzukira fihi al-mustasna minhu. Ya, kalam yang sempurna dalam bab ini Maknanya adalah yang disebutkan mustasna minhu padanya. Sawa kana al-kalamu mujaban au manfiya. Sama saja kalamnya itu mujab atau manfi. Tidak didahului oleh huruf nafi ataukah did, atau didahului oleh nafi, huruf nafi. Nah, itu makna makna kalam yang tam. Kemudian pensyarah melanjutkan ya menjelaskan contoh maqama ahadun illa zaidun fa zaidun yajuzu fihi al badalu maka lafaz zaidun diperbolehkan padanya dihukumi sebagai badal yakni ayyakuna badalan minal mustasna minhu yakni menjadi badal dari mustasna minhu ya mustasna minhunya itu ahadun ahadun mustasna minhunya zaidun dihukumi badal, diperbolehkan dihukumi badal. Badal dari ahadun, dikarenakan ahadun itu di rofa maka zaid yang menjadi badal juga dihukumi rofa, fa Fa'irabuhu maka i'rabnya ma harfu nafi, ma huruf nafi. Wa qama fi'lun madin, qama f'il madhi. Wa ahadun fa'iluhu, dan ahadun fa'ilnya, fa'il qama. Fahada kalamun manfiyun tam, maka ini kalam yang manfi yang didahului oleh huruf nafi dan tam sempurna. Katanya disebutkan mustatsna minhunya. Atau dalam dalam bahasa pensyarah amil setelah huruf nafi sudah mengambil ma'mulnya. Wa Zaidun badalun min ahadin dan Zaid setelah illa itu badal. Badal pengganti dari ahad. Falidzalika kana marfu'a oleh karena inilah dia dirofa. Qala wa yajuzu fihi aydhan an-nasbu 'ala al-istithna dan diperbolehkan juga pada lafaz Zaid dinasab. Nah, sebagai mustatsna bi illa sehingga bisa dibaca maqama ahadun illa Zaidan. Wal awwalu ajwad dan bacaan yang pertama yang dihukumi badal itu lebih bagus. Nah, qala al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala kemudian beliau mengatakan Wa in kana al-kalamu naqisan. Jika kalam sebelum illa itu naqis, kana ala hasabil awamil. Maka mustasna bi illa Nam disesuaikan dengan amil yang masuk. Naam, apa makna naqis? Yakni ma'an nafi. Yang dimaukan oleh Ibnu Ajurum disertai dengan didahului oleh huruf nafi. Sehingga naqis manfi. Kalam sebelum illa itu naqis dan dinafikan oleh huruf nafi sebelumnya. Wa naqis huwa alladhi yakunu ma qabla illa taliban lima ba'daha. Makna naqis makna kalam yang naqis, yang kurang, yang tidak sempurna adalah alladhi yakunu ma qabla illa taliban lima ba'daha. Amil yang terletak sebelum illa itu menuntut makmul yang terletak setelah illa. Itu makna nakus. Amil yang terletak sebelum illa itu menuntut makmul yang ada setelah illa. Atau lebih mudahnya kita nah maknakan dengan makna nakis adalah Kalam yang nakus adalah kalam yang tidak yang yang tidak disebutkan mustasna minhunya. Itu lebih itu yang lebih mudah. Ya. Memang yang telah kita jelaskan tadi tam itu disebutkan mustasna minhu, itu sempurna. Kalau nakus itu kalam yang tidak disebutkan mustasna minhu. Kalau disebutkan mustasna minhunya itu tam. Kalau tidak maka disebut nakus. Adapun pensyarah menyebutkan definisi yang lain. Ya intinya sama. Syarah menyebutkan bahwasanya definisi kalam yang nakis itu amil yang terletak sebelum illah itu menuntut makmul yang ada setelah illah. Ya, tujuan akhirnya sama. Nah, kalau kemudian pensyarah menjelaskan ucapan Ibnu ajurum wa qawluhu kana ala hasabil awamil maka mustatsna bi illah disesuaikan dengan amil ya dihukumi sesuai dengan amil yang masuk yakni anna illa takunu mulghatan la tansib yakni illa dalam keadaan ini dia mulghah dia dibatalkan amalannya la tansib dia tidak bisa menasobkan isim setelahnya wa yakunu ma qablaha amilan fi ma ba'daha sehingga amil yang terletak sebelum illah itu beramal pada isim yang terletak setelah illa ala hasabi talabih sesuai dengan tuntutannya. Kalau amil sebelum illa itu menuntut isim setelah isim setelah illa dirofa maka dirofa. Ya, mustasna bi illanya. Kalau amil sebelum illa itu menuntut isim setelah illa itu dinasob, ya maka dinasob. Ya, isim setelah illa sesuai dengan permintaannya. Qala waqad massala dzalika biqaulih dan Ibnu Ajurrum menyebutkan contoh hal tersebut dengan ucapannya nahwu contohnya ma qama illa zaidun. Ya dalam keadaan ini kita lihat ma qama illa zaidun. Tidak ada yang berdiri kecuali Zaid. Kita lihat Zaid terletak setelah kalam tam nah, setelah setelah kalam manfi dan naqis. Manfi didahului oleh huruf nafi yaitu ma Kemudian nakus tidak disebutkan mustatsna minhunya. Qama di sini setelahnya nggak ada mustatsna minhunya. Artinya dia tidak Nah, artinya koma di sini menuntut adanya makmul setelah illa. Nah, dia beramal dengan dia beramal terhadap isim setelah illah. Koma di sini menuntut adanya fa'il. Dia fi'il menuntut adanya fa'il maka zaid setelah illa dijadikan fa'ilnya dia dirofa tidak ada yang berdiri kecuali zaid wa ma dharabtu illa zaidan tidaklah aku memukul kecuali zaid zaid di sini fi'il dharabtu nam menuntut ma'mul sebagai maf'ul bihnya sehingga zaidan dijadikan sebagai maf'ul bihnya dinasab wa, wa ma marartu illa bi zaidin dan tidaklah aku melewati kecuali Zaid. Di sini fi'il marartu menuntut adanya makmul berupa huruf berupa jar majrur. Berupa jar majrur sehingga bi Zaidin dijadikan makmulnya. Nah. Qala fama harfu nafi, maka ma adalah huruf nafi wa qama fi'lun madin, qama fi'il madhi wa illa ijabun lin nafyi. Naam, wa zaidun fa'ilun lil fi'li dan zaid sebagai fa'il bagi fi'il qama alladhi qabla illa yang ada sebelum illa ini i'rabnya wa ma darabtu illa zaidan tidaklah aku memukul kecuali zaid fama harfu nafi maka ma huruf nafi wa darabtu fi'lun madin wa fa'il dan darabtu adalah, adalah fi'il madhi dan fa'il dan dia mutaaddi membutuhkan maf'ul bih wa illa ijabun lin nafi illa ini ijab terhadap nafi wa zaidan maf'ulun bil fi'l alladhi qabla illa dan zaidan sebagai maf'ul bih bagi fi'il yang ada sebelum illa qala wa ma marartu illa bi zaidin tidaklah aku melewati kecuali zaid fama harfu nafi ma huruf nafi wa marartu fi'lun madin wa fa'il marartu fi'il madhi dan fa'il fa'ilnya berupa dhamir tu dan dia membutuhkan maf'ul bih yang berbentuk jar majrur. Wa illa ijabun lin nafi. Illa ini ijab terhadap nafi. Wa bi zaidin jar majrur muta'alliq bi marartu. Bi zaidin ini jar majrur memiliki keterkaitan dengan marartu. Dia secara kedudukan sebagai maf'ul bih. Jar majrur ini. Jar majrur ini. al muthlu kulluha lil istithna'in naqis. Maka contoh-contoh ini semuanya yang disebutkan ada tiga oleh beliau. Ini contoh bagi istisna yang nakus. Artinya, terletak setelah kalam yang nakus yang tidak disebutkan mustasna minhunya dan didahului oleh huruf nafi. Sehingga amil sebelum illa menuntut ma'mul yang ada setelah illa. Dikarenakan tidak disebutkan mustasna minhunya. Wa yuqalu fihi aydhan al-mufarragh dan disebut pula dengan sebutan istisna mufarragh ini istilah istilah untuk untuk enam keadaan yang ketiga ini nah wallahu taala alam biswab kita cukupkan wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in